Bismillahirrahmanirrahim. Wal tu sabi'ata asyara utai makalah as-sabi'ata asyara kang kaping 17. Wal maqalatu te makalah as-sabi'ata asyrota atau as-sabi'ata kang kaping 17. Iku ane Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wal al ummahatu arbaun. Al ummahatu te pira-pira unduan induan mana induan ayil usulu tegese pira-pira pokok pokok songko segala sikap hidup sikap pilihan hidup arba arbaun papat minal asya isang pira-pira perkara siji umul adwiyati iku golek induane obat Ote adwiyah jam dawain jamae lafat dawain Wawa utawi kang aran dawa iku mah perkara Yuta dawa kang digawe obat apa bihima kita ini butuh umul adwiyah. Nomor loro wa umul adab lan butuh umul adab. Induan songko toto kromo, songko adab. Waya tekang aran adab ma'rifatu ma'ik ngenali perkoro. Yuktaro zukang den gaya yoga bobi himma anjami anwa ilkhotoi sanging biro-biro segala warnane kesalahan. Jadi sing darani adab itu menjaga sesuatu sing marai salah. Nomor telu induan wa umul ibadati lan induane boro-boro ibadah. Wa ya te kang aran ibadah ku fi'lul mukallafi ne wong mukallaf. <clears throat> Nglakoni ala khilafi hawa nafsi ing atase nyulayani hawa ne wong. Di semua perilaku kita yang nyulayani hawa nafsu itu mesti dadi ibadah. Oleh nyulayani hawa nafsu takdiman karena ana li rabbihi maring pangerane mukallaf Wa umul amani lan nomor papate iku umul amani, induan songko saben-saben angen-angen. Mesti angen-angen niku apa? Jamu umniyatin ku jamak lafat umniyah. Wa wa kang aran umniyah, kang aran angen-angen takdiru husuli sein. Iku mbayangno terjadine perkara. Takdiru husuli sein iku bayangno takdir mana ngira-ngira ana mana bayangno terjadine perkara mumtani ini kang kacegah au mungkinen utawa ingkang mungkin dibayang sesuatu baik sifatnya mukhal, misalnya mukhal adat, mukhal sing gak wajar utawa barang mungkin itu jenenge angen Fa umul adwiyati mongko tawi induan sangka piro pira perobatan iku kilatul akli iku sithik emana Fa innal ikhtima'a mongko sak temene tarak. Iki kuno nak tarak. Tarak iku menghindar tidak melakukan jenis tarak. Tarak utawa menghindar min aklima saking mangan perkara ya duru kang bahayani apa iku khairun luwe apik luwe apik minal Tini tinimbang obat likulidain maring saben-saben penyakit jika mana wong ramangan racun, ramangan narkoba itu luwe jadi sehat dibang mangan racun tapi nganggo obat yang paling canggih sekalipun tetap repot. Jadi tetap efektif ninggal mangan sing nopo bahaya. Wa umul adabi utawi tot induke tata krama iku kilatul kalam iku sithik ya omong kalam kalami mongko teake ngomong iku tanfi iso ngilangi apa kalam ala dabaeng tata wa umul ibadati utawi indu ani ibadah iku kilatul dzulubi iku sithik dosa terus ibadah iku paling penting dosa sithik Bukan perlu sholat kopli bagi kata sementing dosane iku sithik Fadunubu mengkoti pira-pira dosa ku tanfi, iku iso ngilangi apa dunub al ibadah ta ibadah. Mergo dosa iku berlawanan mbek ibadah latikang ya kang telati sing jeneng ibadah iku tak wa taala iku mulyana wa taala. Dadi anggere wong ra dosa masih dengan cara tidur, dengan cara santai-santai di rumah. Asal iku ninggal dosa berarti dianggap takdimu wa ampun mulyana apa? Allah. Wa umul amani utawi indu'ani pira-pira ngenangan iku asobru sabr iku sabar bahwa teh kangaran sabar habsun nafsi ku nyegah diri, nyegah awak anak iku romanan, nyegah diri anil jazai sangking kaget. Fasobru mengkote te sabar iku amar iku luwih pait. Minas sibri tinimbang sibr. Ya iku namane putra wali. Napa kuwi pokoke gua sing banget paite cara kene. Broto wali apa butro wali itu? Broto wali, pokoke bungsu. Nggak tau ngobir. Jadi Mbak Mbak ada niku lho, Kiai Jawa tukang bodoni tapi apa? Orang orang roh barang ilah ya roh nih jadi maksudnya itu apa? Apa? Lah ya roh pahit. Tahu Tahu? cari nih tuh kue Tahu? nanti mana raimu ngono. Oh, barang ngono kok tuh gitu. Mbak mau nanya ntono itu sekedup, jadi ini ngarap itu ono unta. Zaman dia, zaman delok tengah kampus ngamus unta itu ora ono Wah kegerian no mauman. Nah di tempat iratu, tong wedok wedok terhormat itu kan ono maman durun to. Jadi apa? sekedup Bahasa Arabnya haudat. Dewi bangun ora ono barang kok ono maknane. Jadi saking pintere wong Jawa. Mestinya kan ada barangnya baru ada bahasanya. Ini enggak punya barangnya tapi punya bahasanya. Akhirnya santri itu kebodohan waktu ini demi wet elo, gula wet elo. Padahal neng Jawa ora ono Tin. Ora ana saiki ini Wa yuqalu lan den ucapno apa ngene, bisabri tanalu maduri. Bisabri kelan sabar tanalu merkole Roma mak ing perkara turidu kang ngarepno sira. Bisabri kelan sabar tanalu merkole sira mak ing perkara turidu kang ngarepno sira. Wa takwa lan kelawan takwa. Jali lu dadi leleh, dadi apa jenenge? Leleh jadi gembok jadi gampang jadi itu jadi leleh laka ke sisi wal hati itu besi waktu takwa lan kelan takwa yali itu jadi leleh laka ke sisi wal hati itu besi ya jadi wong lek takwa tenang ramah tenang mesti wae soleh ini gawe kanjeng Nabi. Wal kita disamira da asaro nate makola kakak pengurulas. Iku ngene. wala kau sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'atu jawahiro fi jismi bani Adam. Yusiruha arba'atu Arba'atu jawahiro utai papat biro mutiara. Mutiara yang pada diri kita. Fijis mibani agama dalam sekabiannya jisi fisiki anak adam. Buaya tekan itu jawahir ulibas utofiat itu pakaian kan jadi karakter, jadi watak. Jadi kita-kita ini pasti punya empat jawahir yang nanti hilang oleh empat hal. Jadi jangan sampai mutiara pada diri kita itu hilang oleh empat Yuzibu bisa ngilangi hak ing arba'ata jawahir apa arba'atu asya'a kira-kira papat kira-kira perkara. Minas sifat sing kira-kira sifat al-masmumati kang jen wodo atau kang jen ele-ele Jawahir itu apa saja? Amal jawahir itu anak pun kira-kira jawahir itu siji fal aku mongko itu akal. Orang itu punya akal. Bahwa tekan arang akal itu harun. itu mutiara. harun. mutiara maknanya orang itu mutiara, sesuatu yang sangat berharga. Rohani kan bangsa rohani. Bangsa non fisik, mana rohani itu non fisik. Kalau aku yang kan gawe bu ing jawar sapa Allah taala wa taala. Mutali yang ingkang bergantungan ibadahnya insan ya orang ibadah manusia. Orang itu punya akal dan itu luar biasa. Luar biasa akal itu luar biasa. Watinu lan agung. Wa yuwa aran diri huma perkara ya tu kang iso ngajak apa ma ashab hukum ing pira-pira dene akal. Diajak ila qabu lima mare nampa perkara. Sifate ma huwa kang terima menar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi darane agama itu kesiapan menerima apa saja yang datang dari Rasul. Berarti dia beragama. Ora paham lah pokoke ditompo. Tidak ada paham, ora paham kan keren. Jadi ono akal, ono tim. Nomor telu wal haya'u lan ngrasa isin. Wal amal sholihul lan amal soleh. sholeh soleh sholeh itu dadi kampung. Mutiara empat pada diri kita itu bisa runtuh, bisa hilang. Fal ghadabu mu'ti ghadab yuzilu bisa ngilangi apa ghadab al akla akal. Wong gampang muring-muring mesti akal hilang. Bawa tekan aran ghadab, bawa tekan aran akal, bawa tekan aran akal yang nurun bahwa teh kang aran akal nurun kunur fil di dalam hati. Ya, ini kang jadi ngerti sopokong di kelawan nur tapi afat kok barang fak kelalan barang fak. Bahwa ngerti nggih mboten Ini sambil, Ya, orang bukan kang kenali di kelawan nur apa afat kok barang fak kok itu kelalan barang Itu normal ya, terus tradisi ini kiro asap amat dan biasanya wasaya selawana sayro mesti kiro aliyah wasaya selawana roh

Iku yusi itu sang rusak apa kotor, alimana iman. Kama yusi itu kalau yang rusak apa kotor, kama yusi itu kalau yang rusak, kaya yang rusak pasti dulu, berarti wali. Membawa sampai bodoh di ala salah itu. Nah, jadi nyata, bodoh itu akan kebutuhan. Ya kebutuhan, jadi Kue doan wong tasawuf, wong tasawuf dari so ngaji, tapi wong soleh, gue ketini, gue juso, wong soleh gue ketini, gue nut gue kebelakang gak karuan, gue jadi wong tasawuf. Nah, Imam Imam Syafi'i ngaram no tasawuf. Jadi kiai Jawa itu kiai pinter-pinter kiai. Imam Mewe gak kali, itu kiai Jawa. Imam Mewe, Imam Syafi'i itu ngaram no tasawuf. Tapi kiai Jawa kafe motor kita tasawuf. Kiai Jawa kafe ngorek fatul mu'in. Fatul mu'in itu ngaram no sholat di surat sabar. Kiai Jawa kafe sholat. Imamnya dini itu, imamnya dini. Kowe nolak hijau, Jawa ya kualet. Kowe roh nabi, roh kebenaran nolak hijau. Jawa. Lagi gue, mana ya waktu. Bujuni kuat. Nabi ya sih, gue pengira. Mereka ilmu sanjuri adab, jadi bodoh itu kadang wajib. Saya ono wong dikejar bajingan, apa diperkosa. Terus delik ning omahmu. Tapi itu mau di sing tak perkosa. Ini ku tentang kamarmu Iku jenenge bodoh itu jujur kan enggak jujur kan jujur kan tapi haram kan wajib bodoh ini apa haram bodoh ini wajib Melayu mereka, kejo muni raton, arah-arah jadi golek melayu mereka, yang berlawanan arah, ben tambah aduh. Jadi bodoh itu mengenai Wah, anu ulama itu repot. Umumnya wong ngaram no bodoni. Kadang ulama mending bodoni wajib. Saya kemarin perkara kan. Nabi Ibrahim itu tahu bodoni. Nabi Ibrahim itu pintar, jadi ini udah bujuk wae. Ya mau coba kafir, mau kiai itu bujuknya ayu, jadi Nabi bujuknya ayu kafir. Mereka itu dari ini lebih kok rapantes, juga merapantes hiburannya ya. Lucu, mana wajib aja. Sing kita kira aja, sing orang itu nomor tuh, kafir. Kalau kalau kan anak gitu, jadi sering rock jagoan Iya Iya, ya lemu bapak ulun Iya, Mau kiai rapi tuh, ingat rezeki kok rapi dong. Kue orang merasa rezeki. Jadi dia udah berkup apa tuh, terganggu terapan tuh, membuat sekian maksiat. Bukan ya bu, cuma aku bodreng kayak gitu. Tapi tidak sakit hati ya. Tompo, ini ibadah. Nomor bodoh kota itu. Nah ini zaman Nabi unik. Nabi itu ya sebenarnya Nabi itu Ono wong itu pasangan jarani ahli jannah bingung. Padahal rapat tiga kali ibadah bahkan. Terus yang lanang gue elek banget, yang itu. Sehingga dari itu suatu saat di diskusi anak masalah sih kok tidak ada pasan ahli suarga sing anak wah suarga dia, gue pun tak gue syukur mau dijemput aku aku enak ingin dijemput jayu deh saya dijemput enak enak aku jalur syukur aku jalur sabar <laughs> ngempet gue sekolah itu jadi akhirnya sing tak mlebu warga jalur syukur sing wedok jalur Tengah no enak teman mati rambut jadi. Lagi jalur apa? Lagi bujumu jalur apa? Jalur sabar kabe. Bujuk budi bujuk melarat yang ngempet. Kue melarat yang ngempet. Kue di bujuk Lah plus plus itu minus itu apa tuh? Ini kan sabar apa? Syukur ini gak sabar apa? itu udah bagus dalam sistem pelistrikan udah bagus karena gak persoalan tapi ya setir kamu terus no ya jadi ngiran itu nggak videonya itu dari awal itu desain ini no uh, ini masuk unik-unik tapi kita harus bisa mengelola sistem yang ada di tubuh kita sistem yang ada di tubuh kita itu ada hal akal itu hilang oleh kodok akal itu hilang oleh kodok sifat emosi tapi emosi itu gak boleh dihilangkan kata Imam Ghazali kalau kodok dihilangkan total jihad pasti kita ada punya girah terhadap agama agama dibodohkan lagi makanya orang sufi itu saya kembali lagi itu salah paham dengan itu. Imam Sakti itu mengharamkan ilmu tasawuf ya tasawuf yang klinik tentunya dan tasawuf itu memang mendekati klinik. Misalnya ada orang gak emosi. Itu orang penistaan agama juga agak emosi. Dengar masjid dibakar juga agak. Dengar agama ini dimainkan juga dipermainkan juga agak emosi. Selalu orang tasawuf itu salah dalam membuat ukuran. Jika memang Sakti daripada nerangno tasawuf yang halal ini, yang haram ini kangelan, mengawam gerakan langsung diharap. Bahkan sebagian fatwanya itu keras sekali. Kue waras, belajar tasawuf besok awan ya es rontok kobal itu rontok rontok stres itu cuma karena tadi dia ini di cita-cita kerja, gue apa ke ibu dulu. Dia sekarang ya, demi ngaji fakta wakal itu harus orang mereka deh. <laughs> Korban ngaji tawakal, paham? beberapa hari cek fakir ngelamar kerja di video kenapa kau ibu sih barang bunyi diulang bab duka itu tahu harus gimana kerja mau duka top dan cepat ngambil kesimpulan dan itu pakai mediasi agama makanya mas satu ngendikan lawan anak kata alam tata sawu duka itu khobal abdul ah, orang nanti asar dari mana asal itu khobal terus rombel Kulon itu termasuk kiai yang pun dapet, yang ya mau Islam, yang mau jadi politik, mau spesial. Masyur buatan sarang Mulai pulang nyai yang saat itu Cuma dari kitab ini Jadi kalau kita Memang awal itu jadi kita perlu Jadi tak Mungkin Pak Tuhan Aku pakai hidup Menjadi Kalau ini Imam Sampai saya Sampai lali Kalau jumlah Wong sing lari Ini kalau lagi jadi hikam lagi lali apa? Untuk Mereka kalau di Jawa Coba yang tanya Nonton tasawuf Nah Wah Tak ada Rong dino ya. Kue lunga mbak untas sanggup. Dia ya seorang sanggup. Jalan <laughs> Moro Jakarta sih sing dituju guyon. Duko, tak kok lo jalan ini Gue gede di wong soleh, wong tawa tawa. Lalu <laughs> dari sawah kali. Sangat sangat. Jadi tidak tahu masalah ya. Makanya terus pulau itu termasuk orang yang sangat sangat di mana-mana saya itu fatwa pakai Karena pakai itu ukurannya yang jelas. Nah, terus kalau sampean tanya, apa tasawuf terus elek Gus yo ora sing elek ya watakmu mau itu mau. Elek ya watakmu itu mah. Sing parah meneh ngene, iku tasawuf sing rada mesum. Sing parah meneh ada itu iku gaweane Allah. Dadi delok gaweane Allah itu Delok wong ayu ora ngrasa dosa. Delok dangdutan yang ora ngrasa iki kabeh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, malah pro kenal meneh. Tadi tasawuf jadi media mak masih. Nah dari kerancuan tasawuf ini Imam Syafi'i bilang belajar tasawuf itu ora Mari kobal, kobal itu rontok. Mustafa dalam tasawuf bangga. Berarti film Hobal itu. Mesti kok tasawuf. Alhamdulillah apa enggak bangga. tanya kok malah bangga. Bangga. Itu cara wajah dari sini kan. Nanti dia Jawa itu pintar. Kata Kabel gini. Fatwa ada ulama gini. Mereka Anggir ulama fatwa itu ada kasuistik. Kodiyah. Dari bahasa Arabnya kodiyah. Tawari bahasa Arabnya. Sini kasuistik kodiyah Kodia itu ada loro, ada kodia itu ainin, ada kodia itu mutaat diatin. Kodia itu ainin adalah kasus individu. Dan itu traumanya Imam Syafi'i. Ya, ya misalnya aku kancana nomor sawut, misalnya kancana Mustafa. Dia mau lungo, kan nyupir yo ra Kan Kon yudono dalam, yo ra iso. Terakhir nah, ini yo kuat. Mau gedini tasawuf. Nah, ini kan ngel-ngel ngel ya kan. Kan, orang-orang saya isen dia tahu. Itu nak ambil orang fakir. Kemana? Jadi kanan no. Dasar mau nganggur begi di dua Google Map. Ya, anggaran disiap, disiapkan. Protokoler disiapkan. Tapi akhirnya ke iman baik makhluk, orang iman baik Allah, tapi iman baik dia perkop. Dia milenti. Lu ngobek orang fakir, lu ngobek tasawuf. Eh jawab sawah. Suwe ra kok tapi ngebosi ke dadi lho kok tak tau ke ngebosi. Ngene aja. Oke. Oke ra yang pakaian. Ya mau alamatnya jelas, sanggune jelas yang dituju butuh konfirmasi sih. Wah, bau diangkat. Kayak anak pengiran. Kami menanti. Nah, karena ekstremitas ini sama-sama syarat, kejo nakal. Mereka orang yang kejo tukang gemak, kamu makjur itu. Allah mau masjid hotel. Mujak boleh dikombinasikan sana sini. Terus pokoknya ngono. Jadi ki Jawa itu tukang nego, no? Orang nego ya wong Islam kok Arab, tak orang Arab mau nego kok jadi ini Jawa ini. iki agak di di nego. Jajal Islam kok ndi? Arab, Gayanya orang Arab itu ya, wis ngene. Itu kok jadi ini. iki. Eh? wis ngono. Jadi, ya sepanjang mengenang pengiran. Yang suwi tok, senengane kalimat tauhid ditulis dari ya Muhammad bin Musi ora tau nulis sampe dan itu kok. Yang wiridan terus tulisane diarani beda. Yang nulis dari sing gede ora dibitano sing ngapatno. Jadi kita orang tahu tau ngapatno. Menulis karena nek gede tapi ora tahu wiridan dari oh, ya Muhammad. Sing susah ambil wiridan nek ditulis apa tiro. <laughs> Jadi Jawa. Iku jenenge Islam di no. Pancen urip iku kudune. Mulane kira usah muni bodo niku haram, bodo niku sing piye. Atus ana pinter. Nabi Ibrahim ku pinter. Ayu-ayune wong iku jenenge haram. Ada wong Yahudi ku akeh jenenge haram. Kok cara wong Yahudi Ibrahim Bani Israel, tetanggane wong Yahudi. Mulane jeneng jeneng Yahudi akeh Gamet, Sarah, jenderal, cuma jeneng-jeneng Islam, paham ya? Sarah jeneng ambil jeneng, itu jeneng, nabi Nuh. Dan Islam mau jeneng Sarah kan darah Yahudi. Sarah itu kan, kuat. Dan di sini orang raja yang maniak set. Ya, nah, ini orang di sini kok, jadi kita yang bodoh ya. Mesti kan cerita ben rano tersangkanya mau di sini, bodoh ya. Ya orang cocok, boleh barang dorong. <laughs> cuma ada sampean. Baru kayak soalnya alhamdulillah. Baru kayak soalnya baru kayak itu ya roh. Roh itu dua jasus, jasus itu mata-mata yang perbatasan khusus ngecek wong ayu ayu, nah ayu liwat, pantok, nah elek, Jadi kudu elek cara turut Singkat cerita Ibrahim itu melaku besar. Melayu jadi sih, jasus sih mata-mata. Mau kira nunggu ya, melayu lapor lagi. Raja lewat di kerajaan Anda, satu perempuan sing maro itu aksana minta. Saya tidak pernah melihat lebih cantik ketimbang dia. Pokoknya min aksana minta. Ayo ini, wah ini sarap. Saya mau jadi wong laku kiai rabi ayu kono. Sing di mana? ada Kira-kira rana nih parah, nabi butuh gedung, kritil. Ya tapi ora oleh jadi bisnis ora nah anut ayune ya anut sak perilaku. Mulane aku ora anut ayu mergo kok kena perawat anut perilaku niku ono nego, paham kan nek anut dibujuk ayu kudu anut sak soleh iku aku. Warang dilaporo ning raja ditangkap mati Ibrahim. Nabi Ibrahim mikir ketika ditanya, perempuan ini siapa? Hubungannya dengan kamu apa? Nabi Ibrahim cerdas. Namun ibu ini pasti Ibrahim dibunuh. Karena raja ini mania perempuan, tentu bujuk itu problem, apa? Enggak ya, dong. Saya peraja ini kan mania perempuan. Kalau Ibrahim ngaku bujuk ini kan Ibrahim dibunuh karena ibu bujuk itu problem. Aku pengeloni cai ini, menguasai cai ini, kalau sing lanang problem pasti di dibunuh. Makanya dia takut. Ini bujuk ini, mau itu aja ini bukan juga apa? Itu dulurku. Nah dulur kan ipe. Wong di dulur ayu kan melok ya. Iya, tapi ramul ya mergo ora diadep ayu diadep tidak pikir gede kira kakek kiai ya. Terus cuma tandane ora paham. Gue ya di waduh gue ayu kayak sarah Gue ayu. Gue salah satuan. Terus dirapi ketok. Wah, anak kita menantang gue ramas ya. Gara-gara demo elek ini segini gitu sini. Ibrahim pinter pak hubungan perempuan ini dengan kamu itu saudara saudara cuma ya Ibrahim Aku ipe apa? Ipe. Jika ibu-ibu yang terhormat, semuanya terhormat, fasilitas kasih. Neng kamar ketemu Sarah di pisau itu, wah, kue pun nabi kok bodoh nih. <laughs> Cara kecewa di bodoh kok bodoh nih. Kue pun nabi, dalam pangeran nabi kok bodoh. Bodoh dia mesti Mestinya kayak aku, nah, aku itu bodohku. Dari Nabi kan, masyur. Makanya bodoh dini Nabi itu akhirnya disebut khilaf. Khilaf itu satu rekayasa hukum demi kebenaran disebut khilaf. Tapi apa khilaf pengacara? itu Khilaf, khilaf Nabi. Pengacara itu rakyat khilaf, gulai-gulai. Sing gulai-gulai, sing orang ya orang. Saya kira usah, itu di uang biasa. Ya orang sing ngono, orang sing orang orang akeh. Terus, saya bilang gulai-gulai ya akeh tentang orang, semua orang ya akeh. Mau berdoa, kamu dunia, nopo. Wes. Suatu saat ini yang menjadi sebab ketika nengororo masar, ketika Ibrahim dimintai syafaat kata beliau, saya tidak bisa mensafati karena saya di dunia pernah bohong tiga tiga kali di antaranya itu tentang siapa? Tapi bodoh ini nabi tetap jadi sunnah sengaja Mana bodoh ini ya oleh dalam konteks tertentu. Akhirnya salah tiga terang, bahwa ma'ala wajil arti muslimun illa ana wa anti. Fa anti ukti fil Islam, fa anti ukti fil Neng dunya lu sing Islam ora ya yo kowe gak aku tok. kowe iku saudaraku fit. Wes sarah Oke diterima. Nanti disebut fil fil itu kalimat bodoh, tapi hakikatnya gak tapi nak nih gue wong dolim wis ora usah bilang bahwa ini wajib. Kena gue turuti. Eh. Malah istighfar itu pentingnya. Uang murah iso murni mereka ini mesti halal. Misalnya kayak ngocek atau supir taksi. Kau kok muni halal murni Mengatakan si ngocek aku ternoneng. Oh, iya iya Ono uang Israel ini rayu mesum tuh yang dia kata orang sama orang lah buri-buri malu buru bunti. Bukan cepat dia. Terus zaman itu Surabaya ini terus iya. Buat arani haram kerja profesional, buat arani halal sebagian Weadol pulsa, terus itu hulu digo SMS kemenan ini. lain juga mau tambah tuh menang. Besok besok mungkin kasil kajian deh, sampai nyopet ya, jadi kasil. Ya sampai kemenan ya kasil. Nah, iya, gue juga gede tapi mau Jakarta nggak mungkin mungkin standar kasil. Mau sing garong, mau sampai nyopet sampai kemenan, kon kasil. Menengah super. Terus kape dungo kene. Mugi-mugi dia siksa kapal hajatnya sing boten medun separuh yang merah. Malah dia wajib istighfar. Apa semua potensi kita itu pasti ada dosa. Orang kok mungkin pasti ada. Ngaji ya berdoa. Kena uang sing watak ya lek. Diterangno pangeran nake sepurane malah tambah masih? Alasannya ya pangeran nake? Ini seperti wis elek. Sekarang itu kafe juga media. Elek. Bagi bojo sabar, tambah sing nganggur, ke bojo nih. Buat. Akhirnya Nabi Ibrahim aman dari pembunuhan. Terus beberapa kali mau digauli sama raja tadi itu. Itu sebagai Sarah. Terus koyok ngono mantel kayak Nabi Ibrahim itu. Raja kepengen mau menggauli dia, setiap mau menggauli tangannya salah, salah itu cinta. Kalau tadi terus setruk, minta lagi, saya mintakan Tuhan kamu supaya saya selamat. Ketika sehat, mau dimeni lagi, terus ngalami itu sampai tiga kali. Lucunya saya dengan ini, ya Allah, saya ini istri Nabi Engkau. Jika betul Ibrahim itu Nabi ini jenengan, jenengan harus punya sentimen, punya kira. Gak pantas bujuri Nabi kok. Tiga ribu, jadi bayar marah lah itu. Bujum orang arah, tukaran mulut, orang itu Jadi Intinya sekarang sarang kamu Nabi Ibrahim dia berdoa itu atas nama Nabi. Kalau itu bujuri Nabi ini jenengan kekasih jenengan. Fala tusal titnya ali ya ya terdolim. Maka jangan kuasakan ke saya tangan-tangan saya yang nomor Buat terus bujuri Nabi ini jenengan kok digauli orang lain. Itu sarang. Jadi sarang itu orang yang luar biasa. Ngamuk ya ngamuk. Ngakoni keramatis mana ngakon. Nah masalahnya bujuku rara keramat Lagi semua dari roh air rara keramat ya rara. Nah, baju kurang roh keramat, malah tetap hormat, masuk mantap hormat. Makan penting dia keramat. <laughs> Jadi bojo itu dia alasan mempertahankan Anda karena dibalik ke iso apa oh, iya, koi wale tasawuf mau. <laughs> Saya ulang lagi, jadi tasawuf itu ilmu yang baik, tapi Imam itu tidak sih. Saya rasa nengi Imam ini kodi atau ainin, ada kasuistik traumatik di konteks tertentu. Terus dia mangkel, Nah yang dia mangkel ini terus dia bilang tasawuf itu buruk. Ya tentu yang kau dia tuh apa? Aini. Jajal apa sih? Ngomong kuno kuno, ngomong tasawuf. Ulang toriko, ulang tasawuf. Wong sing raro fikir. Kabeh ning dunia kersane opo. Kabeh delok makhluke opo iku ibadah. Mbok terus dia ra iso beda noro. Badan narkoba yo ya ora gede, merah daerah mesum yo ya ora gede. Mergo berpegangan dari kiai ini kabeh kersane bahaya enggak bagi agama ini? Jawab saja. Oh, bahaya sekali. Agama ini datang untuk membedakan hak dan batin. Makanya satu teriak keras betul. Saya itu hormat sama mursyid kalau dia menghormati dia pasti. Kalau tidak, enggak saya hormat. Enggak bisa agama ini diterangkan semua kesan Allah. Kalau orangnya enggak tahu, ya nanti dikira maksiat di dunia ini juga kesan Allah. Akhirnya rano iro, rano sentimen, rano kebencian. Makanya saya ini butuh sekali mursyid-mursyid yang mau akrab sama dia. Kiai fakir ya bodoh, harus punya kesiapan akrab kiai satu karena ini yang membangun hati. Oke, orang hati ini kan, pengirannya apa di nego. Ya, Nggak misalnya gue jadi zakat, dia udah batang pulau, kurang bulan setahun, betul sih, itu serawat jadi. Pengiran kena jaga ini, loh. Oh, gue seneng kau itu, dulu langsung ya pulang ke ya, Mereka oleh dulu orang itu dengan kepentingan. Termasuk istisna nih takrib kepentingan muamalah, terus ngopi nih mau ngaju. Lah kok dulu mau ngayu ngopi, muamalah, muamalah. Mesti fase kepergian ya, mesti Nah, ya dalam itu ayu itu rasa haram itu anon istisna termasuk tujuh hal. Satu untuk pulang, dua mu'ah. Nah, Berarti kau enak ngopi boleh ayu. Iya aku memang. Oh buah-buahmu. Wah malah kok pilih pilih bakul kopi jigoten yo ya, angkat. Loh, ya, tapi dia menyediakan itu, dia menyediakan itu termasuk is. Makanya kalau ditanya, hukumnya haji gimana? Orang pakai pasti bilang wajib. Tapi di situ terjadi keharaman karena sama pramugari cantik dan kita pasti melihat pramugari itu. Oh itu muamalah. <laughs> Tapi kalau gak ada sebagian itu ada nggak mau hati. Alasannya terjadi keharaman bayar lewat bank yang pesawat tawar wahai nanti mati raka. <laughs> Ya Yo nanti tapi dia ini dia keramat. Banyak orang haji ketemu dia. Tapi kalau mau keramat mau <laughs> Saya kira ekstra keramat ya pokoknya haji. Anggap pramugari yang sangat sak ya semua. Sangat kadare iku semua ya, nek ditetir terjelas jelas nak ora ya. Tapi rai kan. kalau kue kan. kalau di kisah nyata niku boten bodoh di kisah Kalau di pondok yang raino. Misal-misal dolan dengan uang, wah sama di kaji kuwi akeh kurang ajar tenan. Jika kita dia kiai, kiai marah tuh, ya. Kiai marah terakhir kelar Dolani wong awam sing bar kaji. Ya pikirane dari wong bar kaji kan kabare dongane mandi. Wong sing kaji sing piye sing dongane mandi ora. Ya sing ora tindara betul paham garing iki. ini ini. <laughs> kok kaji sing piye ya, sing. Singkat cerita itu saya kan tapi cakap itu kiai, semua temu endang kata tapi cangkeme ada, musa musa. Nanti saya ini, yo ya, marah, alhamdulillah. Kus, jangan mau ngalim juga kalau mau ngalim pemahaman. Pengirannya besok <laughs> malah pernah juga malah kurang ajar lagi gitu. berikut. Jalan yang kaji berkaji. Pertama kan niatnya jalur dulu, dulu si kajiannya itu tahu nih. Masya Allah kaji kok penak enak karuan. Mangan di hotel diwayan, ngopo diwayan. Dan pesawat itu wong ayu-ayu mati mah kiai kira seneng kaji. <laughs> Makal kalimat terakhir. Mati mah kiai kira seneng langsung panik. Wah, semenjak kaji elek, kaji pantun. Jadi ternyata dia cara pandang dia seneng kaji itu banyak pada ini. Mau ya cinta berdua dua nabi. Iya, mau akeh. Nah, kalau malah lebih parah nih, kalau nanti nyeli kaji. Nah, itu wali aneh. Wali aneh, itu parah mana malah. Tak diri. Piye Pak wis kaji? Mun Gus pun kaji. Walah kaji kok ora kok curang silakon. Tapi tau ngatur misi tetep ora goblok tapi wong padha sokan opo era kok mau repot. Barang jimbro yo ya ora pokoke dosan mok. Yo ya, bayar jam, yo ya, orang tuh bas. Oh, aku gaji sepuh kok harus membalik. Untuk ini orang dua analog itu. Nah, lagi-lagi yang bisa mengawal ini pergi. Pergi adalah satu fatwa hukum yang nggak mau tahu. Dan juga itu keras sekali. Misalnya ada orang mampu haji, udah haji. Kata Nabi kan, orang yang mampu haji kemudian tidak haji atau tidak mau berproses haji. Maka kata Nabi, fal yamut ayah Yahudian awal nama Nasrani. Terus dia mati, jadi Yahudi ya Nasrani. Sehingga itu nggak bisa, nggak keras. Saya berkali-kali ketemu sama saya ngaji, oh, kita suka, tak wajib no daftar haji. Karena keras sekali fatwanya Nabi Falya bisa ada ujian Allah Nasrul. Keras sekali. Sementara orang tasawuf ya itu tadi dia itu semuanya dingin. Dulu kuwabe makhluk ya Allah itu tak tamu rodila kabel kersane Allah. Terus dia ada sampai sentimen pekenya itu mati. Ya, sama sentimen pekenya itu mati. Nah, di sini ini Imam Tasawuf Imam Sapi mengharamkan tasawuf. Tapi lagi-lagi kearifan di Jawa itu fakir ya tak tak tahu ya, tinggi. Jadi ini ya, sini modifikasi ini. Sebab kue-kue ini jadi produk-produk ya Jawa. Kon haji ya gelem, kon maksiat ya gelem. Pas maksiat itu dari delok kekuasaannya. Dari dulu wong alim masuk mau masuk ya wong ya, indah itu. Jadi itu ayatun min ayatillah. Tapi kon jino ya mau ngerti nak jino itu jadi fakir urip. Masa UP umpam Lo kalau nyata, kalau nanti dinya, kalau rian teng kantor, ini gak ada konco wartawan itu kita. Nak nanya kalau minta ngam, Pak Bahagia ibu kita. Kok bisa saya ini ikut menyaksikan kerusuhan biro zaman Pak Harto runtuh sembilan delapan. Maling penjara licik kan fakir. Dia tuh menyaksikan betul. Ya, ada orang jarak. Sing sitok untuk daging jalan. Sing sitok untuk daging. Itu parah. mau curang ya, Madura kan oke kan, murid lah pokoknya. Haram kamu, ini jalan, haram. Kalau <laughs> milik saya, halal, ini sapi. <laughs> aneh banget, ya Allah, ya Allah. Terus jarang sih nganggup fakir. <laughs> Memangnya anak daging sapi hasil jarang, halal kamu kan itu betapa ulama kita itu malingnya terdidik. Penjara, penjara orang maling, kalau orang penjara, mereka bersuat, apa? Singkat cerita, singkat ceritanya, di pinggir saya itu ada orang daerah kalau membantu wetan tuh, permajin bantu mulan, peradaan dia. Itu cerita. Pokoknya ngono, begini, mau kok daerah apa? Itu cerita, ceritanya lucu banget. Iya, iya Di sana itu kalau babi ya nggak ada yang nyuri. Jadi coba aku pedes. mau nyolong babi itu haram. Maling tak cocok nyolong itu dosa halal. Maksudnya nyolong. Maling berpatah. Gagal. Kowe ngingu boyo, kowe ngingu wedhus. Aja dakok jero omah. Iki ora ditawon dijawab. Alasane maline. Ala tak boyo. Jadi warna di politika kan dari tapa jadi satu kuat maling gue berpikir maksudnya itu Tapi <laughs> maling gue berpikir kok kira kepikiran itu iya, maling gue jadi pertimbangan halal hebat Indonesia itu. Oh, bangga. Oh, bangga matinya, maksudnya bangga. Jajal ya, lah, Ya itu Indonesia. Kenapa? Makanya menurut saya guru itu penting. Makanya kalau mantap alama bila sehid saya sehiduna. Orang dan kata guru itu gurunya setan. Karena guru ini yang bisa ngatur maksud Maksudnya obat dimodifikasi. Ya itu tadi, misalnya kimia seberaya apapun bagi tubuh kita. Dokter bisa memodifikasi kimia itu untuk menghilangkan tumor, untuk membunuh sel-sel penyakit. Ketika di fisik yang sehat, racun ini bahaya, tapi dokter bisa ngatur racun ini untuk tumor supaya membunuh perkembangan apa tumor. Itu guru, topik itu guru. Begitu juga narkoba itu memabukkan, tapi dokter bisa ngatur itu jadi obat di tasawuf itu dalam banyak hal mungkin nggak pas, tapi lewat makjunnya para kiai tasawuf itu untuk meredam berontak kamu. Marat butuh juga sumber Apa yang bisa meredam itu ilmu? Tasawuf. Jadi dia jawab butuh tasawuf untuk meredam gejolak kemiskinan. <laughs> tapi tasawuf itu di depan di pasar bebas, kok orang itu gedeng masih yang kok kafe kersane. Dan itu butuh guru yang bisa begitu itu guru. Makanya ada pepatah manta alamat bila sekin pas ekusi. Mau belajar sama gue iya, guru sing alim sing waras. Itu berarti dia. Sekarang banyak orang memahami Islam itu tanpa guru. Sing ekstremis mau buku ekstremis terus, sing liberal mau buku liberal sing gue mau novel malah rasa jelas mau singkat malah lagi. Malah jadi bingung ini juga jelas. Makanya ini penting. Karena tadi ilmu itu butuh guru. Buktinya apa? Quran turun itu semuanya dikawal para nabi. Karena kan hanya teks saja. Dari wama tasa unaila jasa Allah. Semua kerja kamu adalah kehendak Coba di tangan orang-orang yang jejak. itu menjadi energi masih masih ya. Saya beri satu contoh dan ini sampai pasti apa? Narapal ya terakobat. Ini di surat Yasin, surat paling terkenal. Makanya ada orang Islam apa? Sing rapal terus ngaramno yasinan. Jadi pengen <laughs> sampe rapal terus ngaramno yasinan. Udah kan rapal ngaramno lah kok pengen. Gua nanti ketemu aliran tertentu ngaramno yasinan tetap lagi apa yasin ora penak bareng haram bareng rapal terus muni haram. Kalau semua bersandar ke hendak Allah itu salah di tangan orang-orang yang jahat. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum wa qala alladziina kafaru Dilalina amanu anut ilmu man lau yasa wa atam. Jadi orang-orang kafir ketika kamu beritahu, itu orang wong melarat rakelar mangan, kayak imanat. Dari orang kafir itu dia, dia miskin itu kehendak Allah. Kalau saya ngentas dia dari kemiskinan, berarti merusakkan rencana Allah. Dia juga berdasar kesane Allah. Kalau kalian balik ya. Anut ilmu mansing lau yasa wahu Al-Kamah. Masa saya ngasih makan orang yang kalau Allah berkehendak, dia juga kuat makan. Artinya dia tidak kuat makan itu sesuai rencana Allah. Nah, tak keimanan berarti aku tentang. Jadi cara teori itu aku mulang itu kafir, itu bodoh itu sesuai rencana Tuhan. Lah kalau tak hilang lo bodoh ini, berarti aku tentang rencana Tuhan. Itu juga berdasar mencakup kersane apa? ini juz 14 di beberapa jenis. Wa qala alladziina asyraku law syaa Allahumma asyrafna sebagian ayat ma'abadna min dunihi min sayyid nahnu wala abauna. Jarimu mat kafir kersane pangeran. Numpa mau pangeran sing ngerasa aku gak kafir. Aku kafir ngene dia ya yo kersane Allah. Kanjeng Nabi yo ya tahu dibantah ambek ini Nabi itu sering mengatakan kafir itu ya kersane. Nah, mataku kafir ya kersane Allah rasa baru. Coba. Jadi mencatut kersane Allah bagi orang-orang dolim juga jadi energi negatif. Negatif. Nah, di sini ini hebat Imam Syafi'i. Daripada tasawuf menyangkut Allah haram. Oke, belajar tasawuf esok. Dulu harus rontok Wis rontok dorong. Nake rontok berarti wis tasawuf. Apa urung? Ayo ah, jawab, wis. Wis, wis rontok. Derek berarti ora tasawuf. mu atas berarti. Milih hati atas apa ayo. <laughs> Ayo ngatur, milih rondo apa milih hati apa? Hati apa? Nah, Sawo, berarti rondo. Obal apa? Obal uang yo, ya, rondo uang. Ayo nanti. Saya makanya ini, eh untuk butuh maksud. Berapa obat kimia yang bahaya bagi tubuh kita di tangan medis bisa dimodifikasi untuk oh, Tapi tanpa disentuhan medis itu mungkin bahaya. Sama misalnya kita sering emosi di mata pemimpin yang baik, emosinya umat jadi energi kekuatan es Karena emosinya untuk melawan kebatin, ramahnya juga kan jadi energi Islam karena untuk mencintai umat es Makanya nih tafsir tafsir munir asyidah warat kufar ka umar tuhama benahum ka abi Kalau orang soleh itu semuanya jadi energi positif. Emosinya Umar untuk melawan kebatilan, kasih sayangnya Abu Bakar untuk menyayang sesama mukmin. Saya ini tidak wong Emosinan ekstremis yang digedingi wong is Islam. Enggak usah Islam liberal, Islam kasih sayang. Wong sing karuan nyuwun saya dukung pangeran air mergo free sex evolusi. solusi. Sing marah tukang tahajud terus golek solusi. Siapa tahu. Banyak nggak di Indonesia gitu, LSM yang gitu. Orang kena air yang karena perisai, bukan karena ketularan. Dicarikan solusi solusinya diwarai ngaji nong aku kondom juara sing hajut marat-marat tak musuh para digolek no solusi lah iya, yang sing dolem digolek solusi sing lagi baru itu gerakan apa ya coba kita ini hidup di era seperti ini Mana dia sing syukur ngaji, siapa paham lah pokoknya syukur. Lumayan nong Lumayan. Jadi kita ini kan naik. Sing sesuatu yang jadi hukumannya Allah dicarikan apa? Kan bisa saja Allah itu menghukum seseorang supaya tobat. Dibikinlah hukuman oleh Allah. Kita nyarikan solusinya. Padahal itu sanksi dari Allah. Justru Allah memberi sanksi lah Allah menjadi nak mau belum tahu. Kan kalau bolak balik, kalau misalnya di alumni, di konco, Gus lalu diusir bujo, gara-gara uang larat raison apa? Kalau yang mau boleh resolusi. solusi. Uang lanang raison apa kok itu salah. Dan uang salah itu harus dapat sanksi, termasuk diusir. Makanya saya bilang itu bagus. Gak <laughs> kayak ngono tuh. Gak yang merasa salah ya, yang merasa salah gak iyo, Gue kira-kira dihukum mau diusir. Orang mau rokok, nek mati wah. Nah kalau bujumu usir kue itu salah, cara pangeran salah, Wong cek latihan urip kok langsung diusir, kok pangeran nyekei sanksi, jadi rondo. Paham ya? Sama-sama diberi. Nah sebaiknya seorang alim itu kudu menang. Menang artinya gini. Jom kowe piye-piye diusir yo ono salah ya sih sing nompo. Wong kowe ra iso apa kok ya sepanjang ya piye diusir. Ora ketemu sing kowe. Kudu wis bojo kula tak usir kula dosa ta ora ya rondo. Rondo wong kowe payu merapi becak iku kok mbok usir. Ora rasane dadi rondo ya tampa dhewe. Allah itu punya sunnah bahwa lalu dunia khizyun semua kesalahan itu pasti ada sanksinya di sini. Di dunia. Misalnya aku jadi kiai, kok murah? Misalnya senang duit, senang mewah, senang dihormati. Mungkin aku jadi ino. Akhirnya yang butuh baca basi, mau arah baca basi gak disalami dan lain Kan ino. Salah ya gue menyalahi aturan kiai ikhlas, dia ya gue butuh ino. Jadi aku bisa jadi kiai ikhlas, gue makarmu, rakarmu, gue mulang perintah Allah. Gue kurun merdeka. Dan kamu terhormat berumuran keperumuran udara, berumuran besar. Jadi semua kesalahan itu pasti lalu mungkin dunia. Ya. Nah itu dalam hal ini bagus orang peke. Ono wong tukang bodoni wong, bisnis multi level bodoni wong, bisnis software bodoni wong. Terus orang ke kiai kiai saat ini mau diburu-buru tiap, diancam berdiri penjara pidana perdata macam. orang jenengan bunyi solusi. Sebaiknya sang kiai tadi rasa boleh solusi. Wes wajar itu wong tukang bodol itu untuk Lo malah di pengacara nih Pak. Jadi buat ini cara pakai orang cara pengacara ya, cara pakai. Wes satu nih wong salah itu untuk ubu. Jadi maksudnya dia kan bisa, dia ya, buka-buka dari tobat musuh. Ya semua nonton. Nah kok enak tukang bodol ini wong malah dikei ijazah, tak ijazah itu. Pokoknya nak mau cari sing duit kok gue kue lilai lilai buahmu ya malah. Ya sampai di bodoh nih tuh. Paham ya? Ini ini benar, Ini ulama. Ya, yang tahu komposisi itu itu lah Mari kita tahu, ya jelas tasawuf, ya, orang jelas kopi ya, tapi itu jadi Karena komposisi itu yang bikin apa? Oh, makanya kita ini jadi aneh. Kita ini sapi, tapi belajar tasawuf kita ini penganut dan hikam, tapi ya rapati ini bapak halal haram ya ada bukti. Itu hebat. Nah, jadi ini kalau kue spesial, spesialis tasawuf ora, oke orang, biasanya kita bentuk aslinya, produknya jadi begini. Jadi ya, nah, sebenarnya tak takoi pangeran nah, santri boleh ulang apa Boleh ulang ulang pakai ora terus dari sini nggih pengoten hasil terbaik Insya Allah pangeran maklumi wah dengan segala keterbatasan ini insya Allah. Dengan sering dengar Rabbana la tu'akhidna innasina wa Karena ini penting. Bahaya orang tasawuf itu bahaya. Kalau hanya kalau di coba aliran wahdatil wujud manunggal yang kamu lo gusti kayak si jenat itu korban tasawuf apa korban ya jawab korban tasawuf cuma cuma tuh ya, korban tasawuf gua saya ikutin tasawuf kue ilmu sepiro bantah bantah buyut temu Coba sekarang aliran mana gawe tingkah lo gusti gak sih itu korban pantas tasawuf apa oke? Tasawuf. Makanya dalam hal tertentu kita harus meritik. Tapi misalnya wong bilang oke terus, kau kiai kau kue kedunyan tenan. Hari biasa ada trauma pelarat mulai babuyut. Terus oke menfatwakan, oleh merebut politik. Bodoh yo kadang wajib, wah yo jadi wis bakat, wis bakat disamoni. Dia rasa takkan bodoh ini sudah biasa bodoh ini. Kayak jauh. Misalnya kita samoni ini, dulu umur itu aku haram, kecuali itu juga. Ini tak mesti saya itu. Termasuk belok kalau mau malah, ngopi boleh mau ngayu, mau malah malah buahmu fotokopi jigoten wakil. Tidak bisa seperti itu. Makanya tak makanya dulu anak pepatah mantafak kau nawalam yata salfa itu oke top jika tasawuf maka jadi masuk, Tapi lebih parah waman tasawuf walam yata fakoh tazan fakoh Siapa yang hanya tasawuf tapi tidak pakai petir maka menjadi kafir jenis lebih bahaya karena tadi kayak manunggali kalau Gusti itu korban hanya belajar. hanya kita dua-duanya. Dan kamu termasuk orang yang diulang dulu yang bisa dua-duanya. Kalau yang muridnya mesti so dua-duanya. mesti punya produknya seperti kita. Produknya akan rokok pikir musola, sewaat, eh, tangga kayak bojo ngamuk santai. Ekspresi iman berkodok. <laughs> Allah disebut pura pangeran ya sudah. Wis ora terang loh Kalau nyai urip matina urip matina tetap dadine ngene ini wah ngaji gue bakas hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Bainal qutub wa mutatami bisnis di tunggu rusak wa untuk as aku kamar itu juga orang rusak wa asibru apa mau bertawali al amala ing al asala lagi ing mas. Masa tenan yo. Gak misalnya bertawali sak saya inci sabo itu sakir terus sampai mati sakir jadi baik itu tetap manis eh, menang di menang berapa kali maju sakir terus berapa kali sakir menang di menang berapa kali kita mau berapa kali apa lagi gue maju kan manis ya aku tetap ramah di jalan manis saat ini jadi sebenarnya ada bekas hati Kama isi juga oleh rusak apa asik bro, itu asok bro, kan sok bro mana nih sabar. Guru-guru aku lah nama ini apa? Asik bro, dan sok bro itu sabar, asik bro. Asok bro kasih bro murun di mada kopi Lakin awakibu minal asal masyururi nasihat guru-guru kalau nama asok bro kasih bro murun di mada kopi Lakin awakibu minal asal sabar itu ibarat pahit koyok surat wali. Tapi akibat dari melakukan sabar lebih manis nih malam. Mati. Kama isi itu kaya yang rusak apa asli dulu Kobel tawali ala salah yang masuk Rawa gitu. Wal hasadu Lan hasad Mau kan ada empat jawahir Empat mutiara yang dirusak oleh empat hal Akal dirusak oleh wadok. Ini iya. Terus wadok bisa merusak akal Sekarang hasad Hasad berki isong rusak agama bahwa teh hasad utama nih jawari nikmat dari para para ilangin nikmat dong jadi di sini bisa ngilang apa hasad tak dina yang aku mau isari atau tidak kalau ngaji akad dua bulan ini drama tenang Kalau malam akad ini dalam wonten hormat keluarga sarang dengan Poro. Jadi malam dengan Poro terus buat wangsul langsung di titik dalu oleh bahasa Kalau oleh bahasa teng kajian terus Nah itu nggak mulai sih orang menangi ngaji sore. Jadi mulang dulu juga ngalih berapa Tapi es kalau pantas jadi kaulane Allah tak lakon. Kaulane Allah mulang kaulane Allah. Mulang macun tak tahu dan fakir. Paham ya? dulu macun tak tasawuf dan fakir. Ojo macun India sing di sini Sama operasi betul walah hasad kan hasad. walau te kangen hasad itu taman li zawali nikmatil wiri ku arep-arep nih nikmate wong itu Iku yusi bisa ngilangi apa hasad tak kina yang aku. Wong nak hasad teman ini ngilangi aku. Asyariata tak ngilangi. Kuya dan riwayat Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ada sopan hati iya aku hasad Iya aku merjia sirakafi al hasad dalam sifat hasad. Kainal hasad sama kau satu hasad dia aku mangan apa hasad al hasad nanti yang berapa keapian. Kama tak kulu kau oleh mangan apa anak ini al hasad yang guys. Rawahu Abu Dawud. Kala syair min kafir mutaqalid pakar kafar mutaqalid. Ala kuliman man batali hasid kafar mutaqalid itu naman not. Yang saling berdekatan. Ala ilmi liyakul mutaqasir yauman maring wong batakan jadi sopaman limaring sun hasid dan wong sin Atat diri ana to ngerti sira, alamane ngatasé sapa, asak tangere sira ala jabain notoro. Kowe hasut ning aku kowe roh, sajane iku melanggar siapa? Melanggar Allah Subhanahu wa taala. Misale Zaid iku sugih kok hasut sing maringi sugih Zaid kok. Allah. Berarti kena hasut ning Zaid, hasut ning kehendak Allah. Asak tangere sira ala wa ing ngatasé Allah fi fili ing dalam dalam pae Allah. Mungkin lebih Allah kok tanpa. Id anta krono rano, id anta krono tei siro, kulam tar dora di video siro, di maring sun maring perkara wahaba kang maring sopo. Malah disebut atadri alaman asat tak ada bakwe roh, sembuh ele iku sopo. Sajane sembuh ele iku Allah, mergo kegak rido mek keputusane Allah. Pada saat kamu kemal kain siro soporo di pengiran dan jajan gambarnya tentang bayi soporo ini. Terus gue diwalas pengiran, aku tambah suka, kita tambah melarat. Fajar zakarok fi bi anzadani apa? Fi anzadani Allah nambahi rezekiku wasat jalan untuk nutupi sapa wa alaika yang atas sira wujud. Hatta kan labi ing toro boleh rezeki. Wong hasud tak ngono, sehingga dihasuti tidak sugih, sing hasud tambah melarat. Mergo wis ha hasud. Dari pengiran dari kasih salam, kan dia itu suka hasud. Tak perlu kayak sugih duit. Wa toma uti toma ayo itu bisa seneng banget bisa ing dalam perkara isi bisa ngilangnya apa toma apa ya ini. Wong terlalu toma ngilang isin. Yang kiai ada musalim alam gara-gara toma gere ino dengar orang suka dengar pejabat. Bisa yuzilu hayat ngilangin ino. Yang nak nih ngomar tau deres, bare juga menggoni pendopo so semaan koyo koyo ahli wong. Siwi anda tahu. Sema, oh itu beresan si arsi arbamu. Nak senang beresan nang ngomar ya beres juga nih pendopo yo. Deres gue berarti deres jadi kebutuh. dolan ada bapak Nur kita sudah semaan yo teko. Niati deres. Deres tapi tidak wong. Tapi buktene nak ini mau maju deres. Deres jadi misalnya orang saya dapat Quran ini mau maju deres. Suatu saat diundang wong yo ya deres. Berarti mau deres undangan beres ya deres gak undangan. Tetapi nak ini kemana deres, kalau undangan deres, berarti pun berdasar undangan. <laughs> Paham jadi. cek-cek di paham dong? Mana kalau ngaji, wasi temu di dia asik kalau ngaji nuruti perintah Allah, kalau dia asik, kamu oh, diikuti kalau ngaji karena sesuai perintahnya. Kau orang prospek lah, pokoknya asik. Untuk kejarannya, Allah juga prospek, buatmu. Paling saya dan tidak uang satu juta lima juta, itu raih sobat suarga, paling tak yang dunia. Tapi ada ikhlas, kejarannya suar. Makanya ikhlas ini harus komitmen kita. Dan itu asik, ya ngaji asik. Mendukung ya asik. Sesuai perintah Allah kak. asik, uang mau error. Ya uang maksiat itu asik, mau sabung toat ya itu apa? Anakul bifadillah fi rahmatih wa bidhalika fal yafrahu. Dewi Pangeran dua khairum mimma yajma'un. Wong sing asik ning toat itu jauh di atas yang sedang asik ning gone mak. Ya, jadi gue yang ngaji ini juga aku kok asik zaman nonton dangdut. Dosa. Butuh lu asik pas ngam. Pas ngam. Mana kalau ngaji gue happy sekali. Buktikan kalau kita ini hamba Allah yang asik di toat. Disebut kul bifadillah bagi bi bagi wa Falyak rohu huwa khairum mimma nabo yajma Wal batu teng rasani iku susi iso ngilangi apa ngrasani alama soleh amal soleh Wal batu teng iba dikasih lain iku ayat Quran to nyebut asak su Awa-awa nyebut masaf yang insani ayat manusia Iwa ibadihi yang dalam tingkah woi ibe insan Bayau tari masawi kufi yang dalam insan Wai lam takun namun orang apa masawi kufi dalam insan Bayau mengkau tari iki butanun disebut butan gawe-gawe Wa in wajah lamun ngadepi sapa wong itu ing wong liya biha kelawan iki masawi insan bahwa mute wong satmun jenenge iso. Jadi hindarane ngrasani iku ngrasani wong liya tentang sesuatu yang dilakukan oleh wong liya iku jenenge ngrasani iku ya do. Lah wong liya ora nglakoni iku jenenge kok utawa bu. Napa? Buta. Lah nek wong mbok omongno ning arepmu jenenge misoi. Dadi arek kabeh. Lah ya mbok omongno tok. Bu cah ngono. Kayak aku Mustafa jenenge iku satmun. Berhubung aku kiai jadinya didik paham maksudnya. Begini nanti dolimi terus warga. Mereka madlum mlebu. Mlebu warga lewat apa dene nak kali di dolimi wong. Kaji urung kaji ayo. Ya, ya. Jadi mati saya urung mati. Apa? Lewat madlum ae. Dolimi terus insya Allah jadi ahli. Wah. Ya, jadi Jawa ini saya nawawi ya. Jadi matanya karena hari itu hasil ala sekolah ini, sarai sudah jadi nama. Alhamdulillah, Alhamdulillah,